sometimes and I've been keeping to myself. I had my eyes upon the prize and watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl. Yeah, you're there for my health. I looked up hard and I've been dealt. Do you feel the same as well? You know I used to be a one D. People want me for one thing. I'm not changing the way that I. I just wanna have fun. Eh? One coke and Bacardi. When I'm walking at the party, F1 top Ferrari. Girl, I love it when your body. Oh baby, you don't want love it when the music stops, but come on, strip that down for me, baby. And there's a lot of people in the club, only you can dance to me. So put your hands on my Even when abuse is stop, I come and strip that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah, strip that down, girl. I love it when you hit that wow, girl. Strip that down, girl. I love it when you hit that. You know that since the day I met you, yeah, you swapped me off my feet. You know that I don't need no money when your love is listening. Yeah, you afraid to keep. And then you, I don't need no money when your love is missing me. Hey. Eh. She goes to be down for the tough, yeah. War on the top to get the pass, yeah. Five shots in, she in love now. When I pull up in the top, got a top down. Five shots in, she can love now. I put it in the pull, up, second a top down. You know how to make me feel with my eyes up. Anything goes down with a granny. Glenn. Siap. Selamat malam. Selamat malam. Tepuk tangannya mana sih buat Glenn? Um, jadi good news bad news apa gimana nih? pengen ngomong gitu tapi ngiruin. Jangan garing ya. Jangan garing. Oke. Okay, um, yang di sini dengar, yang di rumah untung gak dengar tadi Mas Ari ngomong apa. Oke okay, Glenn, uh, tadi ada beberapa waktu kamu jalan agak sedikit pici. Yeah. Tapi kalau buat aku sih uh, seru. pici, pici, pici. Buat aku seru, aku seneng. Aku kelihatan kamu menikmati sekali menyanyinya. Um, ya, kamu sempet waktu itu nyanyi lagu yang agak belet ya. Yeah. Ya, iya, jadi kalau misalnya kamu masih ada, mudah-mudahan semua harus vote minggu depan masih ada. Aku kangen kamu bawain lagu yang lebih dengan rasa karena di situ juga salah satu kekuatan kamu. Tapi tadi keren, aku suka. I enjoy it. Glenn. Ya. Uh, minggu kemarin Glenn bawain Talking to the Moon ya, yang menurut aku uh, apa? Kamu waktu itu masih ya so-so nggak -so, jelek nggak bagus. Tapi kali ini kamu lebih bagus dari minggu kemarin. Ya. Uh, lebih bagus dari minggu kemarin tapi masih ada penampilan kamu yang lebih bagus dari hari ini ya. Jadi yang waktu kalau nggak salah Bunga ngasih uh, eh, Titanium tiket yes. sama kamu waktu itu, itu semuanya yes. menurut aku yang terbaik ya. Pitch, pitchnya bagus, feelnya bagus. Tapi hari ini ada beberapa yang sangat kelihatan ya. Nada, tadi kamu dari awal sebenarnya nggak ada masalah. Begitu kamu dari sini ada nada yang mulai kamu mau, mau membuat lagu ini klimaks, nada-nada tinggi itu kamu nggak yakin kelihatan nggak yakin makanya kelihatan memang nadanya pun nggak nyampe atau nggak nggak nggak duduk di tempatnya jadi uh, ya eh, jongkok lah dia ya <laughs> jongkok maksudnya ya jadi nggak nggak sampai di tempatnya dia agak pici gitu tapi ya oke okay, gitu buat aku sih Oke, cuman aku pengen kamu tuh jangan oke okay aja. Minggu kita depan kalau masuk tuh harus yang ya, outstanding. Kita Tadi, outstanding. outstanding. Itu outstanding. Okay, Karena ini spektakuler, sedikit pun kesalahan yang kamu bikin kita kita ngelihat itu. Jangan ragu-ragu ngeksekusi sesuatu kalau mau gerak, mau lirik orang, matanya diisi. Siap. Udah langsung terjun aja, jangan-jangan ragu-ragu kelihatan banget ya. ya. Terima kasih, puji Tuhan. Jangan, Mai. Gimana, Mai? Oke-nya jangan gimana? Jangan apa tadi oke, okay, kenapa? Tadi oke ya kan? Oke, oke, oke. Gimana tadi? Oke ya. Kamu penampilannya harus spektakuler. Jangan, Jangan cuman sekedar apa? Jangan sekedar oke. Okay. Ya kalau gak sekedar oke, okay, jadi oke, oke, oke. ini, ini sifat manusia. Tadi Maya udah bilang itu ke aku aku bilang gini, Mai kayaknya garing, deh. Kalau kamu berani ya udah kamu teruskan. Ya dia berani loh, hebat loh. <laughs> emang emang garing. Berani dan garing ya. Ini yang dikit aja nih. Ya. ya, silakan Arman. Uh, Glenn, yang lu harus pertahankan adalah lu salah satu peserta selain Marion yang bisa ya. koreo paling keren. Puji Tuhan. Uh, lu tolong ajarin kenekatan lu mengeluarkan seluruh kemampuan dance lu ke Marion. Karena cuma dua lu yang gede. Karena tadi gue gua sayang banget badan nggak nggak nggak all out di dance. Lu kayak ngomong kayak gitu karena emang gelet berani aja jongkok di sini gitu kayak tadi, tadi Mario juga. juga. Jongkok, jongkok iya jongkok jongkok makanya nah, kan tapi dia, jongkok. Gue perhatikan dari dulu sampai sekarang pak yang paling konsisten uh, kalau dance kalau performance. Dari dulu ya. loh dia ngomongnya. Dari audisi. <laughs> dari, dari audisi. Jadi lu okay. pengen lu harus pertahankan itu. Siap.